Saya ingin bertanya, apa itu manhaj salaf? <clears throat> manhaj artinya metode pemahaman dan pengamalan agama. Itu yang namanya manhaj. <clears throat> metode kita dalam memahami agama. <clears throat> Contoh, tafsir. Pemahaman salaf, ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tidak memahami dengan akal pikiran semata-mata. Dia merujuk kepada ucapan para sahabat Tentu setelah merujuk kepada ayat yang lain, ayat Al-Quran, karena Al-Quran saling menafsirkan, merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW karena hadis adalah sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran. Setelah itu kembali kepada ucapan para sahabat. Itulah manhaj Kalau ada orang yang mengajarkan Al-Quran atas nama tafsir, tapi yang disampaikan dari pikirannya sendiri, tidak ada nukilan dari pernyataan ulama salaf. Berarti ini tidak sesuai dengan manhaj Itu contohnya. Demikian pula dalam masalah yang lainnya, masalah tauhid, masalah muamalah, mereka selalu kembali kepada nukilan dari ucapannya para sahabat atau para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itulah namanya manhaj salaf.